الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد قال الشيخ رحمه الله bab الشفاعة intinya ini jelas syafaat di hari kiamat itu ada syafaat musbatah ada syafaat yang manfiyah yang musbatah li ahli tauhid wal ikhlas yang manfiyah li ahli syirk nah wat tandid قال الشيخ رحمه الله إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب abwab Beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan tentang syafaat ini dalam lipatan artinya kelanjutan menambah sebagai tambahan bagi bab-bab ini li'annal musyrikin karena kaum musyrikin di zaman beliau yubarriruna syirkahum melegalkan syirik mereka wa du'aahum doa-doa mereka lil malaikah kepada para malaikat wal anbiya wal auliya biqaulihim nahnu nad'uhum kami menyeru mereka memanggil mereka menyebut-nyebut nama mereka ma'a ilmiha ma'a ilmina Meskipun kami tahu annahum makhlukun mamlukun. Mereka adalah makhluk, mereka adalah dimiliki, dikuasai oleh Allah. Walakin akan tetapi haitsu innalahum indallahi jahan. Tapi karena mereka di sisi Allah punya keja, punya jah, punya kedudukan aziman yang sangat agung wa maqamat aliyatan dan punya makam yang sangat tinggi. Nad'uhum, maka kami panggil mereka, kami sebut-sebut nama mereka liuqarribuna ilallahi zulfa supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya wal yashfa'u lana indah dan memintakan syafaat untuk kami di sisi Allah kama yataqarrabu illal wujaha sebagaimana mereka bertakarrub kepada wujaha para pembesar ya para ajudan-ajudan para pejabat indal muluki wassalatin di sisi para raja dan penguasa. Liyaj'aluhum wasa'ita liqada'i hajatihim wa idraki ma'aridin. Supaya para wujaha ini tadi menyampaikan menjadi perantara bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan untuk mendapat mereka mendapatkan dapat tujuan-tujuan mereka. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kaum musyrikin di zaman beliau di zaman sekarang ini, nah, mereka menuduh ahlu sunnah musyabbihah karena menyerupakan eh, mereka apa sifat-sifat Allah dengan makhluk. Padahal cuma mengisbatkan. Ahlu sunnah meyakini bahwa laisa kamitslihi syait dalam semua hal, sifat, zat dan perbuatan. Nah, sementara mereka kaum musyrikin ini kuburiyun mereka menyamakan Allah dengan para pembe, para pembesar, para pejabat, para penguasa. Dengan apa? Dengan mengangkat adanya ajudan-ajudan wasitah-wasitah untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Padahal Allah tidak bu, tidak butuh dan mereka pun yang dianggap yang ditunjuk oleh Allah nanti menjadi syafi' itu tidak bisa memintakan syafaat kecuali setelah izin Allah. Maka dikatakan oleh beliau, "Wahada min abdil batil." Ini adalah kebatilan yang paling parah, paling jelas batilnya. Wahwa huwa tasbihullahil azim mulkal malikal muluk Nah, wa huwa tasbihullah al-azim al Al muluk alladhi la yakhaf alladhi yakhafuhu kullu ahad. Yaitu ketika mereka menyamakan Allah yang maha besar, maha agung, malikul muluk, maha raja di raja yang ditakuti oleh seluruh makhluk wa tafda'u lahul makhluqati bi asriha yang tunduk kepadanya seluruh makhluk ciptaan Allah seluruhnya semuanya bil muluki yang mereka menyamakan Allah dengan al mulukil fuqara para raja yang fakir, al-muhtajina lil wujaha yang membutuhkan memang membutuhkan ajudan. Menteri-menteri wal wuzara, menteri-menteri, pembantu-pembantu fi takmili mulkihim wa nufudhi quwwatihim. Mana yang lebih jelek? Nah, jelas kaum musyrikin. Nah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang serba serba butuh. Nah, tapi karena mereka salah paham, mereka menuduh ahli sunnah musyabbihah. Padahal mereka melakukan apa? Musyabihah yang lebih lebih parah, lebih jelek. Kesyirik, kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua. Itu masalah syafaat. Jadi urut-urut ya. Antum ulang-ulang itu. Dua ayat surat Sabah itu 22, 23. Ya, 22, 23. Nah. Baiklah Subhanakallah. Alhamdulillah. ان لا اله الا انت استغفرك